Bukanlah karena harta. Bukan juga karena tahta. Atau unsur-unsur lainnya. Tapi kita duduk bersimpuh bersama. Adalah untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mempelajari ilmu-ilmu syariat. Yang pernah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk Rasul kita tercinta Habibuna wa Sayyiduna Muhammad bin Abdullah Salawatu Rabbi wa salamu alaih Yang mana beliau adalah orang yang paling kita teladani dalam kehidupan kita Paling kita cintai di dalam kehidupan kita disebabkan dia adalah orang yang paling berjasa kepada kita di dalam hidup kita. Bagaimana tidak? Orang tua kita yang kita anggap sangat berjasa kepada kita, mereka hanya memberikan fisik, kehidupan bersifat fisik, makan, minum dan yang lainnya. Itu yang paling banyak diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Dengan cinta mereka, dengan kasih mereka. Mereka menjaga kita dan merawat kita. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari murka Allah, adabnya dan nerakanya, dan memberikan kepada kita jalan yang akan membawa kita menuju ridho Allah, nikmat dan surganya. Maka apabila kita bandingkan dua jasa ini, tentu jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan jauh lebih besar. Oleh karenanya kita wajib mencintai Rasulullah SAW lebih daripada cinta kita kepada ayah dan ibu kita. Dan cinta kita kepada Rasul lebih daripada cinta kita kepada siapapun, termasuk anak kita, istri kita, dan siapapun manusia yang ada di permukaan bumi. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah merupakan sebuah kemuliaan bagi seorang insan ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan yang kuat untuk mempelajari ilmu syariat. Di tengah kehidupan masyarakat secara mayoritas orang yang tidak cinta ilmu syar'i kehilangan kecintaan kepada ilmu syar'i. Dan ini mayoritas yang kita lihat, yang kita temukan, yang kita raba dan kita rasa di kehidupan kita bermasyarakat muslim dan muslimah. Sudah begitu redup keinginan untuk kembali kepada syariat Allah yang mulia. Untuk kembali kepada sunnah Rasulullah SAW yang agung. Sehingga yang terjadilah aksi menyelisihi syariat tersebut. Aksi menyelisihi sunnah tersebut dan itulah fenomena yang kita lihat setiap hari. Maka sungguh merupakan sebuah nikmat yang besar apabila kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang ingin bergerak untuk menuntut ilmu syar'i. Apatah lagi ilmu yang kita tuntut dan akan kita jadikan materi-materi kita adalah ilmu tauhid. Ilmu yang paling agung di permukaan bumi secara mutlak. Tidak ada ilmu di permukaan bumi yang lebih agung, lebih mulia daripada ilmu tauhid. Karena sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang berbicara tentang Allah ilmu yang menerangkan kepada kita bagaimana Allah, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana nama-namanya, apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan, dan apa haknya dari kita hamba-hambanya. Itulah ilmu tauhid dalam tiga rangkumannya ilmu tentang asma dan sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah disebut tauhid asma wa sifat. Ilmu tentang perbuatan Allah, Allah telah mencipta, Allah telah mengatur, Allah telah mengayomi, Allah memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menumbuhkan. Mendatangkan manfaat mudarat, mudarat, mendatangkan siang, menghilangkan malam, mendatangkan malam, menghilangkan siang, mengetahui apa yang terjadi di permukaan bumi, mencatatnya, apa yang naik ke langit? Apa yang turun dari langit? Semua itu ilmu tentang pekerjaan Allah dan perbuatan Allah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Dan apa haknya dari hamba-hambanya? Allah berhak diapakan oleh hambanya berhak untuk diyakini sebagai Allah pencipta, pengatur, pemberi rezeki yang mendatangkan seluruh manfaat dan menolak seluruh mudarat. Dan dia wajib diibadati satu-satunya. Tidak boleh berdoa kecuali kepadanya. Dia berhak satu-satunya untuk dijadikan tempat berlindung. Tidak ada tempat berlindung yang terbaik selain Allah. Dia Allah satu-satunya yang berhak untuk dicintai. Ditakuti. Diagungkan, dimuliakan berbakti kepadanya, sembah dan sujud kepadanya. Inilah tauhid yang dikenal dengan tauhid al-uluhiyah, tauhid penghambaan diri seorang manusia kepada rohnya. Dan ini adalah tauhid yang sangat agung. Pertama karena memang tauhid ini berbicara tentang Allah. Dan ilmu yang berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu yang paling mulia Karena mulianya suatu ilmu bergantung kepada mulianya sesuatu yang dipelajari dengan ilmu tersebut. Kembali kita katakan bahwa mulianya suatu ilmu dinilai daripada mulianya sesuatu yang dipelajari dengan ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lebih mulia daripadanya. Tidak ada yang lebih agung daripadanya. Tidak ada yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tentang mempelajari Allah, ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Abdul Aziz, "Inna syarafal ilm bi syarafin ma'lum." Sesungguhnya mulianya ilmu bergantung dengan mulianya sesuatu yang dipelajari dengan ilmu tersebut. Ketika tidak ada yang lebih mulia daripada Allah, fahamlah kita bahwa ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan kita taja dalam beberapa waktu kita ke depan. Kita ingin mempelajari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid. Dan kitab yang akan kita jadikan rujukan adalah kitab Kashfu Syubuhat. Kashfu artinya membongkar, mempertontonkan, membuka. Syubuhat artinya syubuhat. Dalil-dalil yang dijadikan untuk menegakkan kebatilan. Itu disebut dengan syubuhat. Kashfu syubuhat membantah adanya argumentasi-argumentasi manusia untuk menghalalkan kesyirikan dan melakoni kesyirikan. Dan kitab ini dikarang oleh seorang ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Dan dia adalah seorang ulama ternama terlahir pada tahun 1115 Hijriah di sebuah kota kecil di Riyadh bernama Uyainah bernama Uyainah kota kecil kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1115 Hijriah. Dan tumbuh menuntut ilmu dan diriwayatkan bahwa beliau menghafal Al-Quran ketika berumur 9 tahun. Sudah hafal Al-Quran. Masya Allah. Dan ini kemuliaan yang luar biasa. Apabila seorang bisa menghafal Al-Quran sebelum sinu tamjiz Sebelum dia menjadi orang balik. Sudah hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Ini yang diidam-idamkan oleh orang-orang yang mendapatkan anak. Dan ingin menjadikan anaknya anak yang saleh. Masyarakat muslimin dan muslimat. Beliau tumbuh dalam keluarga yang agamis Beliau tumbuh sebagai seorang penuntut ilmu. Dari usia yang kecil beliau telah menghafal Al-Quran seperti yang kita katakan. Lalu terus belajar duduk di majelisnya para ulama yang hidup di zaman beliau. Dan tidak hanya di daerah Uyainah beliau menuntut ilmu, beliau juga pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Duduk bersimpu di hadapan para ulama, para ahli hadis, para ahli fikih, para ahli-ahli aqidah, para ahli-ahli ilmu faraid, Akhirnya beliau tumbuh menjadi seorang ulama ternama. Dan kemudian berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dakwah beliau adalah dengan lisan dan juga dengan tulisan. Berhubung pada saat itu alat perekam tidak seperti zaman kita sekarang. Maka yang tertinggal daripada karya ilmiah beliau adalah yang berbentuk tulisan. Dan di antara tulisan-tulisan tersebut adalah kitab Kasyfus yang akan kita pelajari pada saat ini dan beberapa waktu pertemuan yang lainnya. Inilah sekilas tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau rahimahullah. Kita langsung masuk ke dalam buku Kasyfus Syubhat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Di awal kitab kita temukan beliau mengatakan menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau melakukan itu mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran dimulai dengan basmalah. Diperintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan memulainya dengan basmalah. Dan setiap surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kitabullahi Al-Quran yang ada dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW sendiri mengatakan dalam sebuah hadis Kulu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillah bahwa abtar. Setiap amalan yang baik apabila tidak dimulai dengan bismillah maka amalan tersebut menjadi terputus. Artinya tidak sempurna pahala yang dia dapatkan, terputus pahala itu. Tidak sesempurna apabila seseorang mengamalkannya dengan memulai memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. dan hampir seluruh para ulama di dalam mengarang karya-karya ilmiah mereka memulai karya ilmiah mereka dengan menuliskan basmalah di awal kitab dan itu juga untuk mencari berkah karena asma Allah subhanahu wa taala dan ayat-ayat Allah subhanahu wa taala adalah ayat-ayat dan nama-nama yang penuh dengan berkah maka boleh seseorang bertabarruk, berwasilah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berwasilah dengan kalimat-kalimat Allah. Nabi mengatakan a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilahkan kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari seluruh apa yang Dia ciptakan. Menunjukkan bahwasanya boleh mengambil berkah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ayat Allah adalah berkah. Di antara berkahnya adalah ketika kita akan memulai sebuah amalan yang baik termasuk mengarang kitab kita mulai dengan basmalah. Berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah di atas kitab ini yang akan kita tulis. Yang akan kita ajarkan kepada manusia. Lalu beliau mengatakan Ya i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati dirimu. Kalimat ini adalah doa dari beliau kepada kaum muslimin dan muslimat termasuk kita yang akan mempelajari kitab beliau. Yang akan masuk ke dalam apa yang beliau tulis. Beliau katakan ya alam ketahuilah rahimakallah langsung didoakan. Kita didoakan oleh beliau. Ketahuilah semoga Allah merahmati dirimu. Allahu akbar. Para ulama sering kita temukan mendoakan kaum muslimin. Mendoakan saudara-saudaranya agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu patut untuk kita contoh. Patut untuk kita tiru. Agar lisan kita menjadi lisan yang suka mendoakan orang lain, mendoakan kebaikan untuk orang lain. Karena di sana sini kita menemukan orang-orang yang lidahnya keluh dan untuk mengucapkan doa untuk orang lain. Tidak ada yang mahal daripada mendoakan seseorang muslim. Tidak lebih daripada mengeluarkan sebuah kalimat dan kalimat-kalimat yang ringan daripada lidah kita. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad. Dia mengatakan, Ya alam rahimakallah. Dia tidak tahu siapa kita. Dia akan tahu bahwa insya Allah kitabnya akan dibaca orang. Namun beliau tidak sungkan-sungkan untuk mendoakan orang yang akan membaca kitab tersebut. Ya Alam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Allah kalau sudah merahmati hambanya, maka hamba tidak butuh yang lain. Hamba tidak akan butuh apapun yang lain kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah merahmatinya. Ya Alam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu anna Tauhidah, bahwasanya tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Bahwasanya tauhid adalah mengesahkan Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh ibadah. Itulah tauhid. Artinya beliau mendatangkan definisi tentang tauhid. Tauhid, masyaallah muslimin dan muslimat berasal dari kata-kata wahada, yuwahidu yang berarti mengesahkan menjadikan sesuatu satu menunggalkan maka ketika kita mentauhidkan Allah artinya kita mengesahkan Allah menunggalkan Allah mengesahkan Allah dari seluruh tandingan-tandingan dari seluruh sekutu-sekutu yang batin di dunia apalagi di akhirat Sungguh saudaraku kaum muslimin dan muslimat, tauhid adalah ilmu yang sangat penting dalam hidup kita. Jadi dalam mukaddimah tadi kita sudah sampaikan bahwa tauhid ilmu yang paling mulia. Disebabkan tauhid adalah ilmu untuk mempelajari Allah. Dan tidak ada lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang mempelajari tentang Allah menjadi ilmu yang paling mulia pula di permukaan bumi. Tauhid adalah inti daripada agama Islam. Seluruh agama Islam ini intinya adalah tauhid. Bahkan para dakwah para nabi dan para rasul semuanya intinya adalah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus kepada setiap umat rasul. Semua mereka menyuruh u'budullah wajtanibut taghut. Beribadah hanya kepada Allah semata, jauhkan peribadatan kepada Tauhid. Seluruh nabi dan rasul berdakwah kepada tauhid. Inti dakwah nabi dan rasul adalah tauhid. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik. Lain asyrakta la yahbatan 'amaluk. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu kalau kamu berbuat syirik hapus seluruh amalanmu. Berarti kalau sudah melenceng tauhidnya dari jalan yang benar, dia telah berbuat syirik dan dengan itu hapus amalannya. Nauzubillah min dzalik. Di tempat yang lain Allah mengatakan wa ma'arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami telah wahyukan kepada aku dan kepada nabi-nabi sebelum dirimu itu kepada Rasulullah SAW. Annahu la ilaha illa ana. Bahwasanya tidak ilah yang batas diibadati, dipatuhi dan ditaati kecuali saya. Fa'budun, maka beribadahlah hanya kepada saya saja. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu yang luar biasa juga. Karena ini dakwah para nabi dan para rasul adalah tauhid. Itu inti dakwah Nabi Muhammad, inti dakwah Nabi Ibrahim, inti dakwah Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa Isa, Nabi Nuh, dan seluruh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Tugas mereka agar mereka mendakwakan wa'budullah wajtanibut tagut. Beribadah hanya kepada Allah. Jauhkan diri daripada beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah masyaallah muslimin di antara keutamaan tauhid adalah dia pemisah antara kekufuran dan kesyirikan dan Islam. Orang yang akan keluar dari jurang kesyirikan harus melafazkan kalimat tauhid. Wajib. Orang yang sudah memiliki hati yang tenang dan tentram untuk mengetahui kebenaran agama Islam Mereka-mereka yang mengamalkan syariat Islam Mereka juga harus bertauhid Kalau tidak, hapus amalan mereka yang sangat banyak itu Sebagaimana orang dulu agama Islam tidak bisa masuk ke dengan kitab tauhid dengan dengan dengan akidah tauhid sebagaimana juga orang muslim tidak akan bertahan kecuali dengan akidah tauhid pula. Dan pada akhirnya tauhid adalah orang-orang yang bertauhid adalah penghuni surga dan orang-orang berbuat syirik atau kekufuran penghuni neraka untuk selama-lamanya. Tauhid akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tauhid akan mengantarkan kita kepada rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada surga. Ya. Pada akhirnya seluruh orang-orang yang bertauhid yang karena banyak berbuat dosa harus diadab di neraka, suatu saat akan Allah bangkitkan dia dari neraka dan Allah masukkan dalam surga. Sampai akhirnya tidak ada lagi orang di neraka yang pantas untuk masuk surga. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa semua kalian akan dijadikan makhluk yang kekal abadi. Sehingga orang penduduk surga bertambah bahagia mereka akan kekal abadi di surga Allah Sebagaimana penduduk neraka sangat ketakutan dengan ayat ini. Karena mereka tahu di dunia mereka banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid pengesaan Allah, ilmu tentang tauhid adalah ilmu yang paling mulia di permukaan bumi. Tidak ada yang lebih mulia daripada itu subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu yang membahas tentang Allah subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Kemudian beliau masuk kepada definisi tauhid. Tauhid itu kata beliau ifradullah subhanahu bil ibadah. Mengesahkan dan menunggalkan Allah satu-satunya di dalam seluruh ibadah. Ibadah apapun, dalam konsep apapun, dalam bentuk apapun, kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, tauhid, adalah ifradullah taala bil ibadah. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang apabila akan beribadah, dia wajib bertauhid dalam ibadahnya. Dia wajib mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya tempat dia menggantungkan harapan, tempat dia sembah dan sujud, ruku. Tempat dia bergantung, tempat dia bertawakal, tempat dia minta manfaat, tempat dia untuk minta dihindarkan dari mudarat hanya kepada Allah satu-satunya subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tahukah kita apa itu ibadah? Sehingga dengan mengetahui apa itu ibadah kita tahu bagaimana menjalankan hak Allah dari diri kita. Dalam kata lain, bagaimana menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Bagaimana cara menjalankan kewajiban kita kepada Allah? Ibadah saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat definisinya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah Ibadah itu adalah suatu nama yang di dalamnya mencakup seluruh apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Apa saja. Asal itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Ismun jami'un likulli ma wa Sebuah nama yang mencakup Seluruh yang dicintai oleh Allah dan seluruh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan atau perbuatan. Baik itu yang zahir tampak oleh manusia orang ramai atau yang batin hanya ada di dalam dada, hanya Allah yang tahu. Asal semua itu adalah di atas kecintaan Allah dan keriduan Allah. Asal sebuah pekerjaan itu diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah ibadah. Dan ketika dia adalah ibadah, dia wajib hanya ditujukan kepada Allah saja. Tidak boleh ditujukan kepada yang lain. Ketika kita beribadah, lalu kita hanya menuju Allah dan mengingat Allah, rahmatnya, nikmatnya, dan surganya, kita adalah orang yang ikhlas. Dan apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita mengharapkan sesuatu dari manusia, pujian dan yang lainnya daripada manusia, maka saya khawatir. Surat-surat yang kita baca, amal-amal yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan ibadah yang kita laksanakan, yang kita sudah anggap benar, sudah anggap sesuatu yang akan bisa mendekatkan kita ke surga Allah, wah tiba-tiba menjadi Maka sesungguhnya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang ia cintai dan apa yang ia ridhoi, dia sungguh telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebentar benar ibadah. Dan tidak boleh ibadah tersebut dia belokkan kepada selain Allah tidak boleh. Ketika dia berdoa, doa adalah ibadah. Dia tidak boleh belokkan doa itu kepada orang lain. Minta kepada orang lain tidak boleh. Haram hukumnya dalam agama Islam syirik. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Setelah kita tahu definisi ibadah dan definisi itulah definisi yang dikeluarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan disepakati oleh para ulama bahwa itulah definisi terbaik dalam makna ibadah. Pahamlah kita bahwa cara menentukan ibadah itu adalah salah satu daripada empat perkara. Pertama, perkara tersebut diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Karena Allah tidak mungkin memberikan perintah kecuali untuk yang baik. Dan di antara yang terbaik adalah ibadah. Ketika kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah melakukan ibadah. Atau kita tidak menemukan Allah memerintahkan itu kepada kita, namun Allah puji orang yang melakukannya. Di sini juga kita tahu bahwa Allah ridho dan cinta kepada pekerjaan tersebut dan orang-orang yang mengerjakannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Dan Allah memuji mereka dalam ayat ini. Karena mereka hidup menunaikan nazar mereka. Karena Allah mencintai orang-orang yang bernazar. Dan mencintai orang-orang yang menunaikan nazar. Bukan melalui perintah, akan tetapi melalui bahwa kita tahu Allah cinta kepada orang-orang yang -orang zakat. Berarti menunaikan zakat adalah ibadah. Atau yang ketiga, satu pekerjaan merupakan perintah daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun adalah ibadah. Sebagaimana yang tidak tidak mungkin tidak diketahui oleh seorang Muslim dan Muslimah. Seluruh ini perintah Rasul ibadah. Atau yang keempat, sesuatu itu pelakunya dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau tidak ada perintah yang jelas, ketika pelakunya dipuji oleh Rasulullah, pertanda sifat yang dimiliki oleh pelakunya tersebut dicintai dan diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW tidak mencintai sesuatu yang batin. Dan Rasulullah SAW tidak akan pernah melakukan sesuatu yang batin. Apabila kita telah memahami empat cara untuk mengetahui ibadah seperti yang kita sebutkan di atas, maka kita akan bisa menilai dengan baik pekerjaan-pekerjaan manusia mana yang ibadah dan mana yang bukan ibadah. Kalau ada perintah Allah atau perintah Rasul ibadah, atau ada persetujuan dari Allah dan Rasul itu ibadah. ada pujian dari Allah dan Rasul untuk sebuah perbuatan itu ibadah. Dan semua itu adalah ibadah. Jangan dalam ibadah tersebut selewengkan kepada sesuatu selain Allah. Jangan. Ya. Karena itulah kesyirikan yang sesungguhnya. Ketika seseorang beribadah, namun ibadah yang dia persembahkan kepada selain Allah. Dia berdoa, doa itu adalah ibadah. Allah berfirman tentang doa, "Ud'uni, sajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian tersebut. menunjukkan bahwasanya ibadah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita berdoa kepadanya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa Aku niscaya aku akan kabulkan. Berarti berarti Allah cinta orang-orang yang kurban. Atau contoh yang kedua, di dalam Al-Qur'an Al Karim Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bernazar. Tadi sudah kita sampaikan dan itu adalah bagian daripada ibadah juga. Karena Allah memuji orang-orang yang melakukannya. Termasuk juga apa yang diperintahkan oleh Rasul dan apa yang dinyatakan sah oleh Rasul maka itu semua adalah syariat. Dan semua harus kita lakukan dengan cara niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau tercampur niat kita dengan yang lain, maka amalan kita pada waktu itu kalau itu ria menghapuskan amalan kita di saat itu saja. Setelah kita tahu bahwa tauhid itu adalah ifradullah taala subhanahu wa taala bil ibadah, mengesahkan Allah satu-satunya di dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahamlah kita bahwa seyogianya kita senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di akhirat saudaraku tidak akan diizinkan mendapatkan ampunan orang-orang yang wafat di atas dosa syirik. Ini bahaya daripada kesyirikan. Lawan daripada tauhid. Maka seluruh ibadah wajib kita serahkan hanya kepada Allah semata. Wajib kita gantungkan hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah semata. Apapun yang dilakukan oleh manusia dalam ketaatan yang berbentuk ibadah itu tidak ikhlas dia melakukannya hanya kepada Allah semata, tidak ikhlas ada unsur-unsur lain, maka dia orang yang tidak ikhlas dosanya jatuh kepada dosa syirik. Tergantung apakah syirik syirik besar atau syirik kecil. Tapi yang jelas dia adalah orang yang telah berbuat syirik. Apabila apa? Apabila ibadahnya tidak diserahkan kepada selain Allah. Tidak diharapkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang diharapkan adalah pujian manusia, mungkin yang diharapkan adalah ucapan-ucapan baik tentang dirinya, lihat sum'ah, mungkin yang diinginkan adalah olahraga, mungkin yang dia inginkan adalah memamerkan kekayaannya kepada manusia, mungkin yang dia lakukan adalah ingin dipuji oleh orang, ingin mendapatkan tempat yang tinggi di sisi manusia, maka ini sebuah pekerjaan tercelah. Tinggal lagi nanti para ahli ilmu menetapkan apakah yang Anda kerjakan syirik kecil atau syirik besar. Kalau syirik kecil, orang belum lagi keluar dari agama Islam. Dan orang yang ria, yang hapus daripada amalannya hanya amalan ria ketika itu saja. Adapun yang selain itu tidak terhapus. Tidak sama dengan dosa besar. Dosa besar kalau dilakukan, maka seluruh amalan seorang yang melakukan dosa besar itu menjadi hilang seketika. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa Setelah beliau menerangkan kepada kita akan makna tauhid, makna ibadah, makna tauhid, ifradullah subhanahu wa taala jadi mengesahkan Allah satu-satunya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa taala. Beliau kemudian mengatakan wa huwa dinur rusul alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadi. Tauhid ini ifradullah subhanahu wa taala bil ibadah ini adalah dinur rusul. Itulah agamanya para rasul. Itulah agamanya para nabi dan rasul, semua mereka tanpa terkecuali. Alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul dengan ilmu tauhid kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul seperti ayat yang telah pernah kita bacakan tadi di atas bahwasanya mereka memiliki agama yang sama. Mengajak orang kepada tauhid dan melarang orang kepada kesyirikan. Dan telah kita bacakan ayatnya tadi di atas, ayat-ayat yang menerangkan bahwa seluruh para nabi dan para rasul berdakwah kepada tauhid. Itu baru ayat-ayat global. Belum lagi ayat-ayat yang bersifat detail menceritakan tentang akidahnya Nabi Ibrahim dan bagaimana ketegaran mereka menegakkan ilmu tauhid di permukaan bumi sehingga akan dibunuh, akan dibakar. Secara detail para nabi dan para rasul diceritakan secara detail dalam Al-Qur'an para nabi dan para rasul juga memiliki akidah yang sama dengan akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu bahwa tauhid itu agama seluruh nabi dan rasul, maka sangat tidak pantas apabila kita berseberangan dengan ilmu tauhid ini. Dan kita tidak peduli kepada ilmu tauhid ini. Dan kita tidak mau mengamalkan secara sempurna sesuatu yang terkandung dalam ilmu tauhid itu. Karena sesungguhnya ilmu tauhid agamanya para nabi dan para rasul. Agamanya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membaca Al-Qur'an surah Al-A'raf kita akan menemukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang dakwah para nabi dan para rasul. Semua para nabi dan para rasul yang berdakwah itu kepada kaumnya, Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf mengatakan kepada kaumnya, "Wa'budullah ma lakum min lahinu. Beribadahlah kepada Allah, tidak ada untuk kalian ilah sesuatu yang berhak diibadati selain Dia. Tidak ada untuk kalian ilah selain, selain daripada Allah. Semua Nabi dan Rasul Allah sedangkan surah Araf itu. Berkata kepada kaumnya seperti itu. Beribadah hanya kepada Allah semata. Tidak ada ilah yang patut diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Adapun mereka orang-orang kufar Quraisy apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun mereka itu sombong tidak mau mengakui la ilaha illallah tidak mau mendalami makna la ilaha illallah tidak mau mengamalkan makna daripada la ilaha illallah pada la ilaha illallah itulah puncaknya ilmu tauhid ketika kita tahu bahwa agama Nabi dan Rasul adalah tauhid, kita pasti enggan untuk meninggalkan tauhid. Kita pasti berpikir beribu-ribu kali lipat untuk melakukan sesuatu yang berseberangan dengan tauhid. Karena kita pasti akan terjauh daripada agamanya para nabi dan para rasul. Kalau kita jauh daripada mereka, dan yang paling mulia di antara mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Di mana tempat kita kelak di di akhirat. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang kita jadikan satu-satunya Rabb di permukaan bumi, bahkan kita pergi mencari Rabb-Rabb selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta rezeki kepada selain Allah, menggantungkan harapan kepada selain Allah, maka kita tidak mengikuti dakwah para nabi dan para rasul. Dan kita tidak berhak untuk mendapatkan tempat di surga bersama Nabi dan Rasul. Orang yang mau meninggal berbuat syirik, Allah katakan Allah la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika lima yasha. Orang yang berbuat syirik Allah tidak akan ampunkan dosanya. Dan di akhirat dia akan menjadi orang yang merugi. Inna Allah la yufiru ayyu syurga bih wa yufiru maduna dhalika lima yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang berbuat syirik kepadanya dan Allah mau mengampunkan dosa selain itu untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Untuk orang-orang yang Allah kehendaki, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Dengan syarat dia datang kepada Allah tanpa membawa dosa syirik yang bertentangan dengan ilmu tauhid. Maka kewajiban hamba adalah menerima dakwah para nabi dan para rasul dengan cara mengimani masalah-masalah tauhid dan menjadikan tauhid ada sesuatu yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketahuilah sesungguhnya tauhid itu fondasi amalan. Seluruh amalan yang ada di dalam agama Islam ini harus dibangun di atas fondasi tauhid. Dan kita tahu bahwa fondasi lebih kuat harus lebih kuat daripada bangunan. Karena apabila sebuah bangunan berdiri atas pondasi yang tidak kuat, maka bangunan akan roboh. Suruh ulama mengatakan tauhid itu pondasinya syariat. Maka aneh bin ajaib apabila ada orang yang tidak peduli kepada ilmu tauhid. Apalagi kalau tidak peduliannya kepada ilmu tauhid diiringi dengan peduliannya kepada ilmu syariat, ilmu fikih. Namun dia tidak berdiri ilmu tauhid. Ini aneh sekali. Ini persis seperti orang yang membangun rumah namun tidak memiliki pondasi sama sekali. Ketahuilah saudaraku, tugas kita sebenarnya hidup di permukaan bumi ini adalah untuk bertauhid sampai meninggal dunia. Tugas kita pertama kali hidup di permukaan bumi, tugas utama kita mempertahankan la ilaha illallah dan melaksanakan seluruh ibadah kepada Allah sesuai dengan la ilaha illallah dan mempertahankan itu sampai akhir hayat kita. Itulah tugas kita di permukaan bumi. Hanya tauhid yang bisa menjaga kita dari kehancuran di akhirat. Sebagaimana hanya tauhid yang bisa menjaga kita daripada perbuatan syirik di permukaan bumi dan perbuatan kufur di permukaan bumi. Sementara kufur dan syirik adalah nenek moyangnya dosa. Maka tidakkah tergerak hati kaum muslimin ketika mereka mengetahui apa yang mereka pelajari adalah kewajiban mereka yang paling utama kepada Allah. Kewajiban kita paling utama kepada Allah bukanlah sholat. Sholat kalau diiringi oleh akidah yang salah, tauhid yang melenceng, tidak ada arti daripada sholat itu. Punasi utama ketaatan seorang kepada Allah muslim dan Muslim adalah tauhidnya. Di mana dia tidak pernah berbuat syirik dan selalu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengerti tauhid, mengerti ilmunya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tidak tergoda untuk berbuat syirik. Karena sesungguhnya inilah dakwah para nabi dan para rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita wa sallallahu وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته